بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Karya Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah Sampai pada ayat yang ke-117 Kita masuk pada ayat yang berikutnya Yaitu ayat yang ke-118 sampai 119 Qala Allah tabaraka wa ta'ala وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا wala tus'alu an ashabil jahim Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa qala alladziina la ya'lamun dan berkata orang-orang yang tidak mengerti yaitu orang-orang yang bodoh dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya mereka berkata, "Laula yukallimunallah" Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berbicara dengan kita? Sebagaimana Allah langsung berbicara dengan para rasul. Au ta'tina ayah atau mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan kepada kami tanda-tanda kekuasaannya. Ini ucapan para jahalah, orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya. Mereka mengatakan mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kita. Dan mengapa tidak datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. وقال الذين لا la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina Orang-orang bodoh mereka berkata, "Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berbicara dengan kami?" Atau kenapa eh, tidak datang kepada kami tanda-tanda kekuasaannya? Kadzalika qala alladhina min qablihim misla qaulihim demikian juga telah berkata orang-orang yang sebelum mereka ya, misla qaulihim seperti ucapan mereka ya. tasyabahat qulubuhum hati-hati mereka serupa ya. orang-orang jahil yang sebelum mereka pun berkata demikian menginginkan perkara-perkara yang aneh ya. yang mustahil naam terjadi di dunia ini ya. seperti ucapan mereka lan nu'mina laka hatta jahrah kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan jelas ya. nah melihat Allah nanti di akhirat. Nah. Kalau di dunia, naam, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar ya, untuk tidak dilihat di dunia ini, ya, agar terbedakan mana yang beriman dan mana yang kafir yang pura-pura keimanannya. Demikian juga orang-orang yang jahil yang sebelum mereka mengucapkan yang serupa. Menginginkan dan mengucapkan perkara-perkara yang aneh. Tasyabahat kulubuhum karena hati-hati mereka itu serupa sama. Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Dan sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yuqinun kepada orang-orang yang yakin. Itu kepada orang-orang yang beriman. Telah datang tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, hanya saja demikianlah orang-orang kafir atau orang-orang jahil ya, menginginkan yang selain itu dalam rangka untuk menyusahkan para rasul. Ya. Padahal para rasul tersebut telah membawa tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna arsalnaka bil haqq. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan membawa al-haq kebenaran. Ya. Dan diutusnya beliau termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Inna arsalna kabil hak sesungguhnya kami telah mengutus engkau dengan membawa al hak kebenaran basyira wa nadhira sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Walatus alu'an ashabil jahim dan engkau yang Muhammad tidak akan ditanya tentang ashabul jahim, orang-orang yang merupakan ahli neraka ya. Para penduduk neraka Karena seorang Rasul hanya balak menyampaikan Dan hidayah biadillah Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga engkau ya Muhammad la tus'alu an ashabil jahim tidak akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban tentang para penduduk neraka itu. Kita baca langsung penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. <clears throat> penjelasan beliau agak cukup panjang ya. Ya mudah-mudahan waktunya cukup. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala eh makna ayat di atas adalah Qala al-jahalatu min ahlil kitab wa ghairihim. Berkata orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kitab dan selain mereka hal la yukallimuna kama kallamar rusul Mengapa Allah tidak berbicara dengan kami sebagaimana Allah berbicara dengan para rasul? Autatina ayah atau mengapa tidak datang kepada kami tanda-tanda kekuasaannya? Ya'nuna ayatil iqtirah. Yang mereka inginkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah ayatul iqtirah ya. Nah, yang sesuai dengan e, hawa nafsu mereka. Ya. Allati yaqtir allati yaqtari yaqtarihunaha biuqulihimil fasida. Yang diusulkan oleh akal-akal mereka yang rusak wa araihimul kasidah dan juga pendapat-pendapat mereka yang rendah. Yang mereka inginkan adalah ini ayatul iqtirah. Bukan tanda-tanda kekuasaan Allah ya sebagai eh, bimbingan ya, yang membimbing mereka. Ya. Bukan dalam rangka untuk meminta bimbingan dengan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut tetapi yang mereka inginkan adalah ayatul iqtirah nah, bukan untuk sebagai bimbingan ya. allati tajarra'u biha 'alal khaliq yang dengan itu ya, mereka lancang kepada Allah al khaliq ya. wastakbaru 'ala rusuli dan mereka sombong dengan para rasulnya kepada para rasulnya. Kakaulihim seperti ucapan mereka. Ya. Sama dengan pendahulu-pendahulu mereka ya. Nah. Seperti ucapan mereka <clears throat> dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Allah berfirman tentang mereka lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa ya, sampai kami melihat Allah dengan jelas dan terang. Ini ucapan pendahulu mereka ya, kepada para nabi mereka. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan jelas dan terang. Sama dengan ucapan tadi laula yukalimun Allah. Ya. Mengapa Allah tidak berbicara langsung dengan kami? Ya. Sebagaimana berbicara dengan para rasul. Ya. Demikian pula dalam ayat yang lain. Dalam surah An-Nisa ayat 153 Allah berfirman tentang ahlul kitab, para pendahulu mereka Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahlul kitab meminta kepada engkau wahai Muhammad agar engkau menurunkan kepada mereka kitab dari langit. Ini yang diinginkan ahlul kitab. Ya. Turunkan kepada kami kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dhalik. Dan sungguh mereka ini ahlul kitab ini Bani Israel ya, Mereka telah meminta kepada Musa alaihissalatu wassalam Yang lebih besar dari itu ya. Dulu mereka pun demikian Kepada Nabi Musa meminta yang lebih besar dari itu Jadi yang mereka inginkan adalah ayatun ta'annut. ya. Nah, ayat atau tanda-tanda ya, yang tujuannya bukan ingin mendapat bimbingan tetapi ingin menyusahkan para nabi atau para rasul. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 7 sampai ke 8 Allah berfirman laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira ya. Mengapa tidak diturunkan kepadanya kepada rasul tersebut seorang malaikat yang akan bersama-sama memberikan peringatan. Jadi mereka ingin uh, ada yang menemani rasul ini itu malaikat yang sama-sama berdakwah uh, memberikan peringatan kepada manusia. Jangan cuma Rasul sendirian. Auyul yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannah. Atau mengapa tidak diberikan kepadanya kanzun, perbendaharaan, harta yang banyak, ya. au takunu lahu jannah atau mengapa tidak diberikan kepadanya kebun ila akhiril ayat. Ini permintaan-permintaan yang naam aneh. Yang tujuannya untuk ta'annud, untuk menyusahkan para rasul, bukan untuk istirsyad, bukan untuk supaya mendapat bimbingan agar lebih jelas, lebih terang, bukan. Eh, tapi ta'annud untuk menyusahkan. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 90 Allah berfirman wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yambu'a. Ya. Dan mereka berkata kami tidak beriman kepada engkau sampai engkau mengeluarkan air kepada kami ya, dari bumi sampai engkau mengeluarkan air dari mata air yang ada di bumi. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak <clears throat> Contohnya Yang menunjukkan bahwa Pendahulu-pendahulu mereka nah, Yaitu pendahulu Ahlul kitab yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. ya. Pendahulunya itu yaitu mereka para pengikut Nabi Musa Alaihissalam. Nah, sama serupa ya, modelnya. Nah, ucapan-ucapannya mirip. Demikian pula hati-hati mereka serupa. Sehingga kepada Rasulullah SAW mereka pun meminta perkara-perkara yang aneh. Ya, yang menyusahkan beliau alaihi salatu wasalam sebagaimana para pendahulunya meminta kepada Nabi Musa alaihissalatu wasallam perkara-perkara yang aneh. Padahal telah datang tanda-tanda kekuasaan Allah melalui para nabi dan para rasul tersebut. Ya. Kekuasaan ah, tanda-tanda kekuasaan Allah ya, yang Allah tunjukkan kepada manusia melalui Nabi Musa alaihissalatu wasallam banyak. Ya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana Nabi Musa membelah ya, lautan menjadi dua gunung ya, sehingga mereka bisa berjalan di tengahnya ya. dan tanda-tanda yang lain. Nah. Akan tetapi demikian mereka tujuannya untuk ta'annud menyusahkan bukan untuk e, mencari bimbingan atau mencari kejelasan, bukan, tetapi untuk ta'annud, menyusahkan. Fahadza da'buhum ma'a rusulihim. Kata Syekh, inilah kebiasaan mereka bersama para rasulnya. Ya. Suka menyusahkan para rasulnya. Yatlubuna ayatit ta'annud. Mereka menginginkan tanda-tanda yang tujuannya untuk ta'annud ya. menginginkan tanda-tanda kekuasaan Allah akan tetapi tujuannya untuk ta'annud ya. permintaan tersebut ya, tujuannya untuk ta'annud menyusahkan Rasul ya. La ayatul istirsyad bukan yang diminta itu bukan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam rangka untuk istirsyad meminta bimbingan minta arahan agar semakin jelas ya. bukan bukan itu ya. walam yakun qasduhum tabayyunul haq dan juga tujuan mereka itu bukan untuk mencari kejelasan tentang kebenaran bukan Fa rusul karena para rusul kodeja uminal ayat mereka telah membawa tanda-tanda kekuasaan Allah bima yu'minu bimislihil bashar yang dengannya manusia beriman ya. manusia yang lain yang naam bersih hatinya ya, beriman dengan tanda-tanda yang dibawa oleh rasul tersebut ya. Walihada qala ta'ala oleh karena itu Allah berfirman Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun Sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin itu kepada orang-orang yang beriman Fakullu muqinin Wa qad arafa min ayatil bahirah wa barahinahu adh-dhahirah ma hasala lahu bihil yaqin wa ndafa anhu kullu kullu syakkin wa raibin dan setiap orang yang yakin, setiap orang yang beriman, yang membenarkan para rasul, ya, mereka telah mengetahui ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas dan bukti-bukti yang nyata, ya, yang terang, nah, yang dengannya dihasilkan keyakinan. Apa yang dibawa oleh para rasul tersebut menjadikan mereka yakin, ya, percaya, ya. dan wandafa'an anhu syakin waraibin ya. dan tertolak setiap keraguan dan kebimbangan. Ya. Hilang keraguan, kebimbangan. Ya. Yang ada adalah yakin, percaya, yakin dengan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Nah. jadi para rasul sudah membawa tanda-tanda ayat-ayat, naam tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Sehingga mereka yakin, percaya. Ya yaitu liqaumi yuqinun orang-orang yang beriman. Summa zakara ta'ala ba'd ayatin mujizatin mukhtasaratin jami'atin lil ayatid dalati ala sidqihi sallallahu ala alihi wasallam wa sihhati ma Kemudian Allah menyebutkan sebagian tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaannya yang ringkas ya. Tetapi mencakup semua tanda-tanda yang menunjukkan kepada benarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan benarnya apa yang beliau bawa. Fakal maka Allah berfirman ya, menyebutkan salah satu tanda-tanda atau sebagian tanda-tandanya. Ya. Allah berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad dengan membawa kebenaran Sebagai pembawa atau pemberi berita gembira Dan juga sebagai pemberi peringatan Fahadha ini ya, Mustamilun alal ayat allati ja'abiha Ini mencakup terhadap ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nah, mencakup tanda-tanda kekuasaan Allah yang naam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahiyya tarji'u ila salasati umur. Dan tanda-tanda tersebut kembali kepada tiga perkara. Ya. Kembali kepada tiga tiga perkara al awal yang pertama dari tanda-tanda tersebut ya, irsalihi ya. yaitu pengutusan beliau itu sendiri ya, itu sudah merupakan tanda ya. diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah dengan rahmatnya Allah ya, karena Allah Maha Rahmah nah maka Allah mengutus rasulnya nah, yang menjelaskan kepada manusia sehingga diutuslah para rasul termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pengutusan beliau ini termasuk apa tanda sehingga Allah mengatakan inna arsalna kabil haq Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad dengan membawa kebenaran. Wasani kemudian tanda yang kedua fisiratihi wahadihi wadalli. Ya. Sirah perjalanan hidup beliau pada perjalanan hidup beliau ya. Kemudian eh, petunjuk dan arahan beliau alaihi salatu wassalam. Padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. Ya. Bagaimana perjalanan hidup beliau ya. Dari masa sebelum menjadi nabi ya. Sampai kemudian menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul ya. Nah, itu merupakan satu tanda bagaimana akhlak beliau, ya, dan seterusnya. Nah, maka pada perjalanan hidup beliau, siroh beliau dan petunjuk beliau itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasalis kemudian yang ketiga, fi ma'rifati ma jaa bihi minal Qur'an wa sunnah. Yaitu na'am apa yang beliau bawa Al-Quran dan Sunnah nah, Dengan mengetahui ya, Apa yang beliau bawa Dari Al-Quran dan Sunnah ya, Maka akan mendapati padanya Tanda-tanda kekuasaan Allah Ini tiga tanda-tanda yang Naam semua tanda-tanda itu kembali kepada tiga tanda-tanda ini ya. Yang pertama adalah pengutusan beliau Sebagai seorang Rasul ya. Yang kedua adalah sirah perjalanan hidup beliau Dan petunjuk-petunjuk beliau Alayhi salatu wassalam Demikian pula yang ketiga adalah Eh, dalam mengenal atau mengerti, memahami apa yang beliau bawa berupa Al-Quran dan Sunnah. Fal awal wasani qad dakhala fi qawlihi inna arsalnaka. Tanda yang pertama dan yang kedua Keduanya telah masuk dalam firman Allah Ta'ala Inna arsalnaka Sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad Wasalis dakhala fi qawlihi bil haqq. Sedangkan tanda yang ketiga itu masuk dalam firman Allah taala bil haqq. Kami telah mengutus engkau ya Muhammad bil haqq dengan membawa al haqq. Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian Syekh merinci satu persatu. Wa bayanul amril awal wa huwa nafsu irsali. Adapun penjelasan perkara yang pertama, itu tanda yang pertama tadi, yaitu diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Annahu qad ulima halah halatu ahli al-ard qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kanu alaihi min ibadatil awthani wan niran wasulban wa tabdilihim lil adyan hatta kanu fi zulmatin minal kufr qad ammatsum wa syamilathum illa baqaya min ahli kitab qad inqaradu qubail al telah diketahui kondisi penduduk bumi eh, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kondisi mereka ya nah di mana mereka menyembah berhala di mana mereka ada yang menyembah api wasulban dan mereka ada yang menyembah salib-salib watabdilihim lil adyan dan mereka merubah-rubah agama mereka ya hatta kanu fidul mati minal kufur sampai mereka berada dalam kegelapan kekufuran kesyirikan dan kekufuran. Qad ammatshum wa syamilatshum. Ya. Kegelapan kekufuran tersebut telah merata dan meliputi mereka. Ini kondisi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Illa kecuali baqaya min ahlul kitab kecuali segelintir ahlul kitab ya, yang ketika itu Qadin qorodu telah habis mereka ya. Ahlul kitab yang benar-benar berpegang dengan kitab mereka ya. Qadin qorodu qubail al-bi'fah Mereka telah habis ya, Telah mati sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa qad ulima anna Allah Ta'ala lam yakhluq khalqahu sudah dan telah diketahui bahwasannya Allah tidaklah menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Walam yatrukhum hamala. Dan Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja, dibiarkan. Ya, tanpa diurus. Ya. Li'annahu hakimun alim Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim, maha bijaksana Maha alim, maha mengetahui Qadirun rahimun. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha rahmah. Menyayangi hamba-hambanya. Famin hikmatihi wa rahmatihi bi'ibadih an arsala ilaihim hadar rasul al-azim. Maka termasuk kebijaksanaan Allah ya, dan kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah mengutus seorang Rasul yang mulia ini kepada mereka. Ya'muruhum bi'ibadatir rahman wahdahu la syarikalah. Yang Rasul ini akan memerintahkan mereka, mereka agar mereka beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Fabi mujarrodi risalatihi ya'riful aqilu sidqah. Maka sekedar dengan risalah beliau ini yang beliau bawa, ya, naam dan kerasulan beliau, maka seorang yang berakal akan tahu kejujuran dan kebenaran beliau alaihi salatu wassalam. Wahwa ayatun kabiratun ala annahu Rasulullah dan ini adalah ayat yang besar, tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar yaitu bahwasannya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah utusan Allah. Ini penjelasannya ya, bahwasannya eh, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tanda tanda yang besar dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui, maha rahmah ya, menyayangi hambanya Allah tidak membiarkan mereka hamba-hambanya hidup begitu saja Sia-sia dibiarkan begitu saja nggak diurus Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya nah, Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian wa amathani sedangkan penjelasan yang kedua tanda-tanda yang kedua <clears throat> apa tadi yang kedua yaitu sirah perjalanan hidup beliau dan petunjuk-petunjuk beliau. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan yang kedua, faman arafa An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tammah. Barang siapa yang mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang sempurna, betul-betul mengenal beliau, ya. Wa arafa siratahu wa hadiyah qabla al-bi'tsah dan dia mengetahui perjalanan hidup beliau dan petunjuk beliau sebelum diutus. Ya. Wa nasya'u ala akmalil khisal dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup tumbuh berkembang na'am di atas akhlak yang paling sempurna. Ya. Summa min ba'di dzalik ya. kemudian setelah itu qadis dadat makarimuhu wa akhlaquhu al-'azimah al-bahira lin-nadhirin telah bertambah kemuliaan beliau dan akhlak beliau yang mulia yang jelas bagi orang-orang yang melihatnya. Faman arafaha, maka barang siapa yang mengenali akhlak-akhlak beliau, ya, petunjuk-petunjuk beliau, perjalanan hidup beliau, ya, wasabaro ahwalahu dan menyelidiki kondisi dan keadaan beliau alaihi salatu wasalam, arafa annaha la takunu illa akhlaqal anbiya al kamilin maka dia akan tahu bahwasannya akhlak-akhlak ini yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau belum diutus sampai kemudian beliau diutus ya yang bertambah lagi kemuliaannya dan akhlaknya yang terpuji ya itu semua adalah akhlak para nabi yang sempurna. Jadi barang siapa yang mengetahui tentang Rasulullah SAW dengan pengetahuan yang sempurna, mengenal sejarah perjalanan hidup beliau sebelum diutusnya beliau salatu wassalam, bagaimana beliau tumbuh berkembang di atas akhlak yang mulia sampai-sampai beliau digelari oleh orang-orang Mekah dengan gelar Al-Amin yang dipercaya ya. Sampai-sampai ketika mereka berselisih datangnya kepada Al-Amin ini nah. Ya. Kemudian bagaimana bertambahnya kemuliaan beliau dan akhlak beliau ya ketika beliau telah diutus Barang siapa yang betul-betul menyelidiki tentang akhlak-akhlak beliau, maka dia akan tahu bahwasanya akhlak-akhlak ini naam e, tidaklah akhlak-akhlak ini kecuali akhlak-akhlak para nabi. dia akan tahu bahwasanya akhlak yang ada beli ada pada beliau adalah akhlak-akhlak yang naam tersifati dengannya para nabi dan para rasul. Beliau alaih salatu wassalam Sebelum beliau diutus Beliau adalah orang yang bersih ya nggak suka yang kotor-kotor Nah Orang yang menjaga kehormatannya ya. Yang di masa itu banyak perzinahan Banyak ini dan itu ya Beliau terkenal sebagai orang yang menjaga kehormatan Yang bersih ya. Jujur ucapannya ya. Amanah orangnya ya dan seterusnya. Nah, dikenal. Maka barang siapa yang meneliti akhlak-akhlak beliau ya, dalam perjalanan hidup beliau, maka dia akan tahu bahwasanya akhlak-akhlak ini naam tidaklah akhlak-akhlak yang ada pada beliau kecuali akhlak-akhlak para nabi. Al-kamilin yang sempurna. Lian Allah Ta'ala ja'alal awsofa akbar dalilin ala ma'rifati ashabiha. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan sifat-sifat yang dimiliki seseorang itu. Allah menjadikan sifat-sifat itu sebagai dalil yang besar untuk mengetahui seseorang. Was wasidikihim wa kadbihim yaitu untuk mengetahui kondisi dia, keadaan dia ya dan jujur atau dustanya dia. Ya. Maka dengan mengenali sifat-sifatnya. Allah menjadikan sifat-sifat sebagai dalil yang besar untuk mengenali seseorang. Dan untuk menunjukkan dia itu jujur atau dusta. Ya. Dikenali dari sifat-sifatnya. Dan akhlak-akhlak beliau alaih salatu wassalam adalah akhlak-akhlak yang terpuji. Ya. Bahkan dipuji oleh musuh-musuhnya sekalipun. Ya. Nah, maka nah, barang siapa yang meneliti tentang perjalanan hidup beliau, ya, dari beliau lahir ya sampai beliau meninggal dunia, dia akan tahu bahwasannya tidaklah akhlak yang ada pada beliau kecuali itu adalah akhlak para nabi. Maka jelaslah bahwasanya pada si roh beliau dan petunjuk beliau itu sudah merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma salis, adapun penjelasan tanda yang ketiga, fahuwa ma'rifatu ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam asy-syar'il 'adzim, yaitu mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat yang agung ini. Wal Qur'anil Karim dan Al-Qur'an yang mulia ini. Al-mustamil 'alal ikhbaratis shadiqah yang mencakup atau mengandung berita-berita yang benar. Wal awamirul hasanah dan berisi perintah-perintah yang baik. Wan nahya an kulli qabi dan berisi tentang larangan dari setiap kejelekan wal mu'jizatil bahiro dan berisi tanda uh, mu'jizat mu'jizat yang jelas terang ya. Fajami'ul ayat tadkhulu fi hadhihi thalatha. Ya. Maka semua tanda-tanda ya, dari tanda-tanda kekuasaan Allah masuk pada ketiga tanda-tanda ini. Ya. Inna arsalnaka bil haqq. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad bil haqq dengan membawa al-haq kebenaran. Kemudian <clears throat> lafaz yang terakhir dari ayat Qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala basyira basyira wa nadhira ay liman ata'aka bis sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah dia sebagai pemberi kabar gembira Ae ya. yaitu liman ato'aka Bagi siapa yang mentaati engkau ya Muhammad Bisa'adati dunyawiyah wal akhrawiyah Yaitu berita gembira berupa sa'adah kebahagiaan Di dunia dan di akhirat ya. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ya, yaitu dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi siapa? Liman atau ar-rasul bagi orang yang mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Wa nadhira dan beliau adalah sebagai nadhira sebagai pemberi peringatan. Bagi siapa? Liman asoka eh, bisyaqawati wal halaki dunyawi wal ukhrawi. Beliau adalah pemberi peringatan bagi orang yang bermaksiat kepada engkau bisyaqawah itu peringatan akan mendapatkan kecelakaan walhalak dan kebinasaan ad-dunyawi wal ukhrawi di dunia dan di akhirat jadi Rasulullah SAW mewanti-wanti, memperingatkan. Ya. Nah, jika durhaka kepada Rasul, tidak mentaati beliau alaih salatu wassalam maka dia akan mendapatkan syakawah ya kecelakaan walhala kebinasaan di dunia, wal akhirat di dunia dan di akhirat kemudian lafaz yang terakhir wala tusalu an ashabil jahim kata Allah Subhanahu wa taala dan engkau ya Muhammad tidak akan ditanya tentang para penduduk neraka jahanam Ai lasta mas'ulan anhum, yaitu engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Inna ma'alaikal balag, karena engkau hanyalah al-balag yang menyampaikan. Nah, engkau hanya menyampaikan tugasnya. Wa alainal hisab dan adapun hisab adalah tugas kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hisab Naam Allah ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya Adapun beliau alaih salatu wassalam Hanya al-balag sebagai pemberi, pemberi peringatan Atau pemberi kabar gembira Itu yang menyampaikan nah. Wali hidayah biadillah Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala nah. Dan Allah lebih mengetahui ya Allah Maha tahu mana orang yang berhak untuk diberikan hidayah dan mana orang yang tidak berhak untuk diberi hidayah. Nah. Taib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nah Maha Adil, ya. Taib selesai <clears throat> apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-118 sampai 119 dari surat Al-Baqarah. Nah. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu.